Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun dengan cinta. Diceritakan bahwa pada suatu ketika Al-Imam Muhammad Al-Bakir mendengar berita tentang perzinaan. Seketika itu juga wajah beliau berubah menjadi pucat dengan bibir bergetar yang disertai titikan air mata. Lalu perlahan beliau berkata, mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Beliau tidaklah mengenal orang yang telah berzina itu. Akan tetapi yang beliau sadari adalah bahwa yang terjatuh dalam zina tersebut adalah umat Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Maka beliau pun menyesal dan menangisi hal itu. Apa yang telah dilakukan oleh Al-Imam Muhammad Al-Bakir adalah penerapan dari makna hadis Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam tidaklah sempurna iman seseorang dari kamu sehingga engkau mencintai saudaramu seperti mencintai untuk dirimu sendiri. Jika kita melihat kesalahan itu terjadi pada saudara kita, hendaklah kita melihat mereka dengan mata kasih dan disertai dengan doa-doa demi kebaikannya. Sebab jika bukan karena perlindungan Allah pada kita, maka kesalahan itu pun bisa saja terjadi pada diri kita. Akan tetapi, jika di saat kita melihat seseorang terjerumus dalam kemaksiatan, justru kesombongan kitalah yang muncul. Lalu terlalu cepat kita menilai mereka dengan mata picik dan merendahkannya. Hal ini dikarenakan pandangan kita yang picik memandang bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Dan banyak dari kita yang tidak menyadari hal ini bahwa semua itu merupakan sebuah kesombongan yang tersembunyi. Sungguh makna ketulusan akan menghantarkan seseorang untuk semakin baik kepada sesama. Merindukan yang lainnya agar mendapatkan kebaikan seperti yang telah ia peroleh. Artinya, ada kemuliaan dan kehinaan yang tersembunyi di balik cara pandang kita. Dan akan sangatlah berbeda cara pandang orang yang senantiasa merindukan orang lain agar senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan orang yang merendahkan orang lain dan hanya melihat dirinya lah orang yang paling mulia dan benar. Sebagai contoh, ketika kita melihat saudara kita mabuk-mabukan, apa kira-kira yang ada di hati kita saat itu? Akan ke hati kita terenyuh, menangis, kemudian memohon kepada Allah agar mengangkat saudara kita dari kehinaan dan mengampuni dosa-dosanya? Atau justru malah sebaliknya kita melihat mereka dengan mata pici, meremehkan dan menghinakan mereka? Itu adalah dua cara pandang yang berbeda yang bersumber dari hati yang berbeda. Yang membedakan adalah cinta, dan kesombongan. Menata hati agar senantiasa sadar akan kekurangan dirinya, akan meredam luapan semangat untuk memperhatikan celah orang lain dengan mata meremehkan. Dan hal itu akan menjadikan dirinya amat berhati-hati di dalam melihat celah orang lain, sebab semua kesalahan yang terjadi pada orang lain bisa saja terjadi pada dirinya sendiri. Yang ada adalah melihat kesalahan yang dilakukan orang lain dengan kecemburuan kasih, penyesalan yang dalam dan cinta serta rindu untuk membawanya kepada kesadaran dan tobat. Lebih dari itu, kesadaran makna ini akan menghantarkan seseorang jauh dari menggunjing orang lain dan sungguh tidak ada kunjingan disuarakan kecuali di saat hilangnya rasa kasih dan cinta. Dan kesadaran inilah titik yang sering terlupakan untuk membangun sebuah bangsa dan negara. Begitu sebaliknya, hati yang dipenuhi sampah kesombongan akan selalu membuka mata seseorang agar senantiasa melihat celah orang lain dengan merendahkannya dan lupa akan kekurangan dirinya sendiri. Alangkah mudahnya menggunjing orang lain bagi orang yang seperti ini. Bersama ini juga akan hilang rasa kasih sayang dan saling mencintai sebagai pertanda dari sebuah makna keimanan. Disinilah awal bencana. Selanjutnya akan sangat mudah terjadi ketoliman, kerakusan, dan ketidakpedulian kepada sesama. Dan di saat itu amatlah sulit dibangun suatu masyarakat, bangsa, dan negeri yang aman, tentram, dan damai. Wallahu a'lam bishawab. Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.